Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam hari ini kita masih diberi kesempatan Untuk bisa berjumpa kembali Dalam rangka Dalam acara Dan tujuan Acara membaca berdah Dikrullah wa dikru rasulih Tujuan untuk mencari ridho Allah dan mencari ridho kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tujuan untuk mendapatkan rahmat, ridho, ampunan, kasih sayang, kesembuhan, keberkahan, rezeki yang halal, barakah, manfaat dan diselesaikan semua masalah diselesaikan semua permasalahan dan dimudahkan semua kesulitan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam menjalankan semua bentuk ketaatan diampuni semua dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, tetangga kita, jemaah kita. Dengan pembacaan Buddha ini semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kita, penyakit ibu bapak kita, keluarga kita dan seluruh jemaah jemaah kita dimanapun mereka berada. Dengan pembacaan Buddha ini semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Allah meringankan beban kita Allah menyelesaikan semua permasalahan kita Dan Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihannya Yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad Dekat dengan para sahabat Nabi Muhammad Dekat, para dekat dengan para tabi'in Dekat dengan para awliya Dekat dengan, dengan para salihin Dan kita selalu cinta dan rindu dengan mereka Dan hingga kita bisa berjumpa dengan mereka Di dunia sebelum di akhirat nanti Semoga permasalahan rumah tangga kita, permasalahan kehidupan kita di, oh, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, keringanan, penyelesaian-penyelesaian masalah dengan baik dan ridhonya dan mudah-mudahan Allah menjadikan anak cucu kita semua selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri kita putra-putri soleh-solehah yang selalu taat dalam menjalankan ketaatan dan selalu mudah dalam menjalankan ketaatan dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya serta taat kepada kedua orang tuanya mendengar ucapan dan nasihat orang-orang yang soleh dan mudah-mudahan putra putri yang terselamatkan dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di zaman, fitnah-fitnah yang ada dan semoga Allah meringankan semua beban yang ada ini dan semoga Allah menyelamatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, negeri kita, bangsa kita dari fitnah dunia, fitnah syaitan, fitnah dajjal, fitnah zaman. hadi hadiniya wa kulli salihah min sirril Fatihah. ini burdah <clears throat> Bagi yang bawa buku silahkan mengikuti dengan suara yang keras Bagi yang tidak membawa buku mendengarkan dengan telinga yang terbuka Insya Allah bukan lesannya yang anu ya Atau mau ikut-ikut kecap-kecap beneran ya, pada Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عملنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين ثم إلى رسول المهاجر الله محمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد وسين عبيد الله بن أحمد وسين الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع ساداتنا علي بعلي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم ثم إلى صاحب البردة الإمام محمد البوسيري وأصوله وفروعه ثم إلى رسول الوالي سيد الوالي العبد الجاد بن عبد الرحمن السقاف وأم بستان بنت عمان بن حسين كثير وأم فاطمة وأم مزنة وأم شافة وأم النور وأخينا حسن حسين وعلي وأحمد وعلوي أختنا سعود وأخينا محمد بن علي بن عبد القادر السقاف وعبابة النور بنت طه بن عمر السقاف والحبيب حسن أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب طه بن عبد الرحمن السقاف عبد الله بن عبد الرحمن السقاف عمتي سيدة بنت عبد الرحمن السقاف عمتي لولو بنت عبد الرحمن السقاف الحبيب حسن بن أحمد الحبشي ولد عبد الرحمن والحبيب جعفر بن أحمد الحبشي وحبيب صالح بن أحمد الحبشي وأصولهم وفروعهم متسبين إليهم أجمعين وإلى رزين الحبيب أنيس بن علوي الحبشي والحبيب أحمد بن سقاف بصري والحبيب سقاف بن محمد السقاف وإلى رزين الحبيب طه بن عمر السقاف والحبيب طه بن عمر الصافي وإلى رزين الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أبو بكر عطاس وإلى رزين الحبيب علي بن محمد الحبشي وأسوله وفرعمة سبيل إليهم أجمعين وإلى رسين الحبيب هادي بن أحمد السقاف وصالح بن أحمد السقاف والحبيب هادي بن أحمد السقاف وأسوله وفرعهم ومنتسبين تسبيل إليهم أجمعين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا Mbah Hasan Minhaj, Mbah Mansur Popongan, Mbah Salman Popongan, Mbah Jablawi Popongan, Mbah Anwar, Mbah Munawah Munawir, وإلى ربنا ويرقب يا وهم هلما شكرب يا وشول مغفرهم وإلى ربنا بحنا وبنركم وإلى ربنا سمن هاد وإلى ربنا عبد الله سلام وإلى ربنا عبد الله سلام بحرواني بحط ريحان وإلى ربنا خليل بنكلان وإلى ربنا حميد غير حميد بسروان وشول مغفرهم وإلى حميد جعفر بن شيخان وحبيب صالح حميد وحبيب حسين وإلى حسين حبيب عبد الله عبد الرحمن علي بن عبد الرحمن الحبشي ولد محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وأصولهم وأفرعهم متسمين إليهم أجمعين وإلههم بحروني وإلههم بحترعا وإلههم بحزبي وإلههم وإلى ربهم بهي وإلى ربهم متمكن وإلى ربهم منور وأصولهم وفروعهم ودسمين إلى أجمعين وإلى ربهم إدريس كجمال وإلى ربهم مسعود كبلن وأصولهم وفروعهم وإلى حبيب محسن بن عبد الله السنذاب والحبيب علي بن علي الحبشي والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن عبد الله العدروس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بنا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 خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي بالهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داهي بمنقسم ما حد للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الغدال في صمامي إني اتهمت نسيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نسح عن تهمي مولاي صلى تقيمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك Thank you.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 فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتق بفمه لولا سبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمدح الله بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولا مناهبين أحيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحمين كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف فيه الأماني وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا تسلوا عنه به القلوب فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإن لم اتصلت من نوره بهم فإنه الشمس هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدر به همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر الحين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نيما بقلب هو مبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لملتشك منه هو ملتزم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله وصلي وسلم وبارك عليه أبان مولده عندي بعنصره يطيب مبتدائي منهم ومقتدني مولاي مولاي صلي وسلم God.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 حبيبك خير مولاي صلي وسلم دائما أبدا ووصفي آيات الله ضررا ظهور نار القرى ليلا على عالمي والدر يزداد حسنا وهو منتقم وليس ينقص قدرا غير منتهي كيف ما تقول أمامي قديمة صفة موصوف بالقدم مولاي لم تقدر بزمان تخبرنا عن المعادي وعن عاد وعن كرامي كانت لدينا طبقا كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدم محجزة ما ترقى تبدينا من شبههم لجي شقاق وما تبدينا من حسد لمن قد إلا أنا من أعرابنا أعدى الأعادي إليها ألقيت سلام مولاي صل لمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رد البلاغة دعوى معارضها وجل الغيور يجعل جميعا الظلام لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره بالحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها بالسلام طرت بها عينها بها فقلت له تقدر بعاب الله فاعتسمي مولاي مثلها خيفتان من حر النار مضى قد فات أمر نضى من ولدها الشريف كأنها الحوض يبدو الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمى وكالسيراتي وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يقومي لا تعجبا لحسود ينكرها تجاهلا وهو عائد الخالق ati bayo negero pamoto mangal mani min sapa me maulaya اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير من يمم العافون ساعته سعيا وفوق مطوعينك الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمهتم صلى الله عليه صليت من حرم ليلا إلى حرم كما صار البدر في داج من الظلام وبنت ترضى إلى أن نرت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولا ترمي صلى الله عليه وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل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 Jehovah. بالعلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الدمد بمديه أجدى قلوبه ذنوبا هم المضى بشعري والعدم إذا ظل داني ما تخشى أواقبه كأنني بهما هدي من النعم أدعد ولي الفباب الحالتين وما حصلت إلى الآثام والندم صلى الله عليه فيا حسارة نفس بتجارتها لم نزدر الدين بالدنيا فلم شومي صلى الله عليه ومن يبئ آجلا منه بعاجله يبر له الغبن وابن في بي وفي سلم الله عليه إن عادي ذنبا فما عادي بمنقب من النبي ولا حبل بمن الظالمين الله عليه فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى خلق بذمامي إن لم يكن في بعاد آخذا بيدي لو وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه وسلم أن يحرم الراجي ما كرمه أو يرجع الجار منه غير مهترم صلى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 بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا مولانا يا الله فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah di sini ada permohonan doa kesembuhan untuk Bapak Asrawi Jepara Ibu Sri Undiati Ningsih binti Munaji Bapak Edi Mulyono Bapak Haji Warsono Ibu Budi Astuti Bapak Warso Ibu Wijayanti Gunung Kidul Bapak Taryo Bapak Yapno, Yatno Bapak Parman Mbah Wawan Eko Sutanto Sri Rahmani binti Bakri Siti Fatimah Ibu Sudinam, Ibu Sumarni Ibu Kasmilah Kalih Wikyaning Sumo Wiknyo Febing Surati Mareta Triwijayanti Mbah Kasan Asih Karwati Sudi Hadi Saputro Ibnu Arisu Swasembah Hendra Purnomo Bapak Trisno Wiyono, Ibu Temo binti Altmo Bapak Sajimin Nyai Kerto Pawiro Ananda Alfa Ibu Lasim Al-Habib Ali bin Ali Al-Habashi dan siapapun dari keluarga kita yang lagi sakit ini hadis syifail ajil bisiril fatihah yang meninggal dunia Munawir Bakti Ibu Sumilah binti Marto Fiono, Ibu Kasmini Bapak Ashari Bapak Parmonto Ibu Sumiem Ibu Kasih Mbah Sumarejo Ibu Nining Sudarti Bapak Derajat Mbah Samo Pawiro Bapak Haji Abdul Suman Sulaiman dan Ibu Hajah Nur Hayadi, Bapak Selamat Idris dan Ibu Samsiadi, Mbok Jayen, Bapak Subandi, Mbah Tirin, Mbok Sien, Mbah Mino, Mbah Santiko, Bapak Hadi Siswoyo bin Duron bin Druno, Bapak Agus bin Hasan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Idrus dan siapapun yang telah meninggal dari keluarga kita, atau tangga kita, jamaah kita, kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, Allahumma fillahum warhamhum, wa'afihim wa'afu'anum wa'iskinum al-jannah, ma'an nabi wa siddiqin wa syuhada wa sarihin di siril fadha. Fa Semoga yang hamil diberi kemudahan dalam melahirkannya kelak khususan untuk anak kami Nur binti Abdurrahman Al-Hasani dan siapapun yang hamil mudah-mudahan Allah dan Nur Cahyani binti Samsul Mu'arif dan siapapun yang hamil semoga Allah memberi kemudahan dalam kelahiran mereka dan jadikan anak yang soleh salehah berkah manfaat dunia wal menggembirakan hati Nabi Muhammad zahir wa batin bisiril Fatihah dan siapapun yang belum mendapat keturunan khususan Waladia Muhammad Bagir dan siapapun Nurul Rahayu Yudi Kurniawati Ervin Putri Widayanti Purwandi Indiah Ningsih semoga Allah memberi kepada mereka insyaallah keturunan-keturunan anak yang sehat sempurna saleh salehah bismillahirrahmanirrahim Siapapun yang punya masalah Apapun bentuk masalah Dohir, wa badin dunia maupun akhirat Semoga Allah melancarkan semua urusannya Bijahin Nabi wa ahli baidah Nabi bizniyati sahalah wal jamalah Bijahin khairil bariyah Bisiril fatiha Alhamdulillah sambil memakan roti di sini ada yang ulang tahun kita lakukan Mabruk Al-Fabruk Yang bernama Octavia Khairun Nisa dan Octavia Dwi Astuti Dan tadi ada yang SMS sama saya Ulang tahunnya cik tanggal 15 Tapi saya kini bisa dungak ke sisan beb siap Padahal kok tanggal 12 ya, cik malam kemis Insya Allah tanggal 12 yang akan datang kita ada pernikahan di sini Mas Andri itu mau menikah di sini dan ada mantan juga kelihatannya dari Madura mau juga syukuran ini gini nih Andre insya Allah nikahnya siapapun yang ingin mendaftar nikah di sini kulo tamping nikah akan gratis merasa bayar merasa nganggu konsumsi wis pokoknya yang penting nikah itu bojo ayu solehah sing lanang soleh solehah sing lanang ya soleh bar sebagainya ditekani wong mewon ngake insya Allah lancar. Ya insya Allah kok foto bareng habis saya. Lalu dipajang ning omahe Anak ini metu ngomong kok piye sing ke aku ngono Ben bocah ya seneng Insya Allah siapapun dan insya Allah saya doakan semuanya sing dengan jodoh mudah-mudahan diparingi Gusti Allah jodoh sing soleh solehah jodoh sing manut kepada Allah, nurut kepada orang tua, nurut kepada para aulia, ikut apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Keluarganya insya Allah sakinah, insya Allah kabeh sing durung entuk jodoh nggih. Sing wis entuk jodoh mudah-mudahan istiqomah karo nih. <laughs> insya Allah tambah tambah sayang, tambah seneng, tambah nikmat. Nggih, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Putra putrinya insya Allah saleh salehah min ahli sunnah wal jamaah amin ya rabbal alamin bisiril fatihah Jafar katanya. Nur tidak ada tidak ada Cak Umar bacanya. Ada ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu وإذا تصدقت فابدأ بأقاربك وأرحامك الفقراء وجيرانك المحتاجين فإنهم أولى به من غيرهم وثواب في صدقة عليهم أكثر وأعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب صدقة وسيلة وقال عليه الصلاة والسلام صدقة كمانعها ومن التعدي أن تؤتي صدق أن تؤتي صدقاتك لأجانب والأباعد وأنت تعلم أن أقاربك وجيرانك أخوج إليها إلى آخر ما قال رضي عنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صاحب المحترم الحبيب شيخ بن عبد القادر السقاف متعنا الله بطول حياته آمين para asatid, para habaib, para hadirin rahimani wa rahimakumullah melanjutkan sebagaimana biasa apa yang telah kita baca dan menjadi rutinitas kita dalam setiap pertemuan kita di malam Kamis di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin. Allahumma amin. Pembicaraan masih tentang sedekah dan kemuliaan nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al Habib Abdullah bin Al Haddad menerangkan di dalam kitabnya nasaihud Diniyah Wa idza tasaddaqta jika engkau memiliki kesempatan untuk bersedekah Fabda bi aqaribika wa rahamikal fuqara. Maka hendaklah kamu utamakan dan kamu mulia, kamu mulai dari keluarga dekat kamu, terutama dari jalur ayah kamu, dari paman-paman kamu, dari jalur ayah kamu, utamakan mereka. Berikan sedekah kepada mereka apabila mereka termasuk orang-orang yang membutuhkan untuk uluran sedekah kamu. Kemudian setelah itu wa arhamika adalah dari keluarga dekat kamu, dari jalur ibu kamu. Itu nomor dua. Kemudian setelah itu wajiranika Ya, yang nomor tiga adalah tetangga dekat kamu, kanan kiri, depan, belakang rumah kamu. Itulah yang harus kamu utamakan ketika kamu diberi kesempatan oleh Allah untuk bersedekah dari kelebihan harta yang kamu miliki. Yang mereka yang mana mereka al-muhtajina, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kamu. Fa innahum aula bihi min ghairihim. Sesungguhnya mereka ini justru jauh lebih harus diutamakan. Harus didulukan atas orang-orang yang letaknya jauh dari kamu misalnya. Kemudian disebutkan di sini wasawabu fi alaihim aktsaru wa a'zam nilai dari sedekah yang kamu ulurkan kepada mereka adalah jauh lebih besar dan jauh lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu 'alal aqaribi shadaqatun wasilatun." Ada dua nilai bagi orang yang bersedekah kepada orang-orang yang termasuk akarib atau kerabat dekat. Apa dua nilai itu? Satu sedekah itu sendiri dan nilai silaturahmi Ya, ini kelebihannya kita mengutamakan sedekah kepada orang-orang terdekat dari kita. Kemudian di dalam hadisnya yang lain Rasulullah mengatakan al-muta'addi fi shadaqati kamani'iha. Orang yang melampaui batas kewajaran sedekahnya adalah disamakan orang termasuk orang-orang yang mencegah zakat itu sendiri atau sedekah itu sendiri. Di sini disebutkan oleh beliau Al Habib Abdullah Haddad apa arti melampaui batas kewajaran. Meminat ta'addi di antara yang dibilang terbilang melampaui batas itu adalah antuk tia sadaqatika, kamu memberikan sedekah-sedekah kamu untuk orang-orang yang ajanit, orang-orang yang termasuk orang yang jauh dari kamu, orang yang justru asing dari kamu, tempatnya jauh, ya, saudara juga bukan, tapi kamu utamakan. Wa anta ta'lamu sedangkan kamu sendiri tahu bahwa kerabat kamu lebih membutuhkan. Nah, ini dianggap sama Rasulullah termasuk orang yang melampaui kewajaran bersedekah. Itu dianggap seperti orang yang mencegah sedekah. Ya. Utamakan yang lebih penting, utamakan yang lebih dekat dari kamu. Setelah itu masih kalau ada kelebihan, berikan kepada orang lain yang jauh yang membutuhkan. Kemudian disebutkan di dalam alinea yang berikutnya Wa alaika bisadaqati sirri. Kemudian tentang sedekah sir, sedekah yang terbilang sampai diutama di, dipermisalkan oleh Rasulullah SAW anta ala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu tangan kirinya enggak ngerti apa yang disedekahkan oleh tangan tangan kanannya itulah uh, eh, lambang atau arti dari sedekah sir di sini disebutkan oleh beliau wa alaika bisadaqati sirri hendaklah kamu bersedekah secara sir kata beliau. Faqad warada sebagaimana yang telah ada anna thawabaha yudha'afu ala thawabi shadaqati dhahirati sab'ina dhifan. Sedekah sir itu sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya atas sedekah yang zahir yang jelas yang di hadapan hayal ame sampai nadhifan sampai 70 kali lipat besarnya sedekah sir. Kenapa? Di sini ada rahasia tentunya. Rasulullah SAW mengatakan sedekah sirri tutfi ghadabar Ya. Nilai lebih dari sedekah sir adalah orang yang bersedekah sir maka dia akan dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kelebihannya dari sedekah secara rahasia. Wa ayyu syai'in a'zamu min ghadabihi subhanahu wa taala? Apakah ada sesuatu yang lebih berbahaya dari amarah Allah Tentunya tidak ada. Makhluk akan takut apabila Allah SWT marah kepadanya. Wa ma'atfa'athu sadaqatu sirri illa li'idhamiha. Namun ada yang dapat meredamkan amarah Allah. Apa itu? Sedekah sir. Lantas kenapa? Apa sebab dari itu? Sebabnya adalah li'idhamiha indahu subhanahu wa ta'ala. Karena besarnya pahala sedekah sir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya nilai itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Intubdus shadaqati fa ni'mahi." Adapun bagi mereka yang berkesempatan untuk bersedekah, ya, sampai banyak orang tahu fa ni'mahi, alangkah nikmatnya sedekah seperti itu. Sampai ditampakkan begitu. Wa in tuhfuha wa al fuqara'a fa huwa khairul lakum. Namun apabila sedekah itu kamu sebab kamu berikan secara rahasia, tidak banyak yang tahu begitu kepada orang-orang yang fukara fahuwa khairul lakum. Namun hal itu akan menjadi lebih baik bagi kalian apabila kalian melakukannya. Wa yukafiru ankum min sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat ini diakhiri dengan Allah Subhanahu wa taala tahu betul dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian di alinea terakhir dari tentang sedekah sir disebutkan wa inna ma bilat sodakotu sirri. Apa sih di, sampai diutamakannya sedekah sir atas sedekah yang dohir Artinya di sini disebutkan li'annaha akramu ilal ikhlas. Karena sedekah sir itu lebih dekat kepada ikhlas. Ya, ikhlas itu amal batin kamu, amal batin seseorang dan itu amal pribadi yang tahu hanya Allah. Setelah Allah baru diri kamu. Tidak bisa orang lain mengklaim diri kamu ikhlas Sebaliknya kamu tidak bisa mengklaim orang lain ikhlas atau tidak Yang paling tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena ikhlas itu adalah amal batin seseorang Sedekah sir lebih dekat kepada ikhlas Alladhi huwa ruhul a'mal Yang mana ikhlas itu adalah rohnya dari amal perbuatan kita Wali ab'adu minar riya Dikatakan pula bahwa sedekah sir itu justru lebih jauh dari riak Kenapa? Karena ria itu al-mufsidi lil amal. Ria itu dapat merusak nilai amal seseorang. Kemudian dikatakan ria warriya'a bisadaqatik. Ya, hati-hati kamu dari perbuatan yang didasari oleh ria. Hanya karena ini dicenar orang, hanya karena ini dilihat orang kamu berbuat. Ya, itu dihindari au fi syai'in min amalika atau bukan hanya sedekah saja, salat kamu kalau ria ya enggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan pula wa iyyaka wal manna bisadaqah. Hati-hati ketika kamu bersedekah, jaga perasaan orang yang kamu berikan sedekah kepadanya. Jangan sampai kamu mengundat-undat, menyebut-nyebut. Hal itu dapat membatalkan nilai sedekah kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ancaman yang ada di dalam Al-Qur'an melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut di dalam sodakoh. Di sini seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa sodakoh yang paling bagus adalah diberikan kepada siapa yang paling dekat. Maksudnya dalam kekeluargaan, keluarga ayah, keluarga ibu, ya, kakak adik kita, family-family kita, tetangga kita, baru orang-orang luar. Di situ mendapat dua pahala. Pahala pertama sedekah itu pada yang kedua pahala menyambung silaturahmi. Jadi pahala pertamanya sedekah dan pahala kedua sambungan silaturahmi. Itu dapat ya. Jadi begitu Sodakoh sir ini kenapa sampai dilipat gandakan 70 kali lipat ganda pahalanya Satu orang itu tidak dikenal sama orang yang mendapatkan sodakoh Tidak dikenal kadang Akhirnya dia tidak dapat julukan, tidak dapat sanjungan, tidak dapat apa-apa Bahkan mungkin dicaci Ini sebagai satu cerita pernah terjadi kepada satu orang kaya di Solo Waktu itu ada satu sekolah akan dibangun direhab pembangunannya akan ditambah. Waktu itu si kaya ini pesan kepada anak buahnya, tolong itu ada sekolah mau dibangun, beri kepadanya sekian ratus sak semen sana. Pokoknya kalau kurang kasih semen ini kasih terus. Dan jangan bilang siapa yang memberi. Pokoknya kamu datang ini ada titipan dari orang semen. Nyo tiap datang ini titipan semen. Kebetulan panitia pembangunan sekolah tersebut keliling golek dana, cari dana. Datang ke tempat orang kaya itu. Dan dia bilang, "Tolong wahai si kaya, bantulah sekolah ini. Kamu kan orang kaya di sini, bok jangan pelit tuh. Bantu." Kata dia, "Saya tidak akan bantu." Wah pelitnya kamu ini orang kaya apa Saya tidak akan bantu Silakan anda mau ngomel-ngomel loh. Tapi setiap hari ngirim semen ke sana. Jadi ini orang diomeli, dipisui. Sama si panitia tadi. Orang kok pelitnya payah. Satu sak semen aja tidak mau ngasih. Ya sak mampu kamu satu sak kepada Tidak, saya tidak mau kasih. Kamu pergi. Saya tidak akan nyumbang. Dikenal satu kota Solo bahwa orang ini pelit orang gelem bantu sekolah. Loh, Akhirnya kan dicaci sana sini tuh. Diomeli sana sini. Omelan itu membuat dia sabar 70 kali lipat pahalanya. Gitu loh. Kalau dinyumbang sanjung, wah oh, salah saya itu biasa. Pedes iso ya. Kambing jalan itu. Jadi ini, ini gini loh, ini subhanallah Sampai didatangi sekian orang banyak Datang ke rumahnya minta tolong Kamu ini punya duit banyak buat bantu oh. Tidak saya tidak akan bantu. <laughs> Ya. Lah orang yang ditaji disuruh semen kasih semen semen semen semen ditanya itu siapa yang ngasih? Lo tidak bisa ini rahasia. Jadi podo-podo jaganya ini sudah kasir Satu ya, itu petenis. Kenapa tujuh puluh kali lipat? Karena dia tidak disanjung, dipisui. Dua meli sak kampung bahkan dikenal di Solo orang terpelik. Padahal tiap hari kirim sak sangan semen dengar. Lah, itu loh puluh kali lipat. Nah, kalau ngirim semen 100 ratus langsung dapat piagam lah ini biasa. Eh, penghargaan dari madrasah untuk anda karena mengirim seribu sak semen. Iya, tempel keneng tembok. Di sok piagam piagam piagam semen 100 sak ini piagam <laughs> ini piagam. Pameran piagam. Ya. Itu tidak termasuk 70 kali lipat. Untuk ganjaran tetap bentuk. insyaallah tetap bentuk. Walaupun tapi tidak lipat-lipat. Ini yang sudah pasir lipat karena dia tidak mendapatkan kedudukan sedikit pun di muka bumi ini. Semua di dipolkin yang akhirat. Makanya 70 kali lipat. Di sana sih dia lelek. Di antaranya salah satu juga salah satu saudara kosir. Ayah saya ini dulu. Kalau pas mau mendekati Ramadan ada tamu-tamu dari Jawa Timur. Membawa kopiah. Jualan kopiah. Saya berapa kakak saya, adik saya itu di rumah panggil. Ya syuh. lebih Tak. Coba kopiahnya dicoba. Tak coba kopiahnya. Coba. eh, Sini coba kira-kira enam. Tak bisi bapak. Harga berapa pak? Misalnya lima ribu biar. Ini tahun tujuh an Lima ribu. Wah larang pak. Di toko sana itu murah seribu rupiah kok lima ribu larang mentah ojo kakean ngomong Nah, kok tidak boleh ngomong lima ribu, seribu di warung di tokonya cedak, nenggon masjid lihat kono cedak, regone sewu lima ratus rong ewu lah maksimal. Ki kok lima ewu? Belinya rada lumayan, wong anak bapak iya akeh. Sing lanang-lanang wis enek 8 apa pirang ngono kan bismillah beli 8 ping 5 petang puluh Orang duwe duit kuwi utang aja. Tulung utang mal tanggomu kono tak kei suratku benentuk najono alam nasroh. <laughs> saya yakin tetap entuk itu maksudnya ayah saya supaya ngerayu saya gelem dikongkon karo maca Quran. Jadi ngerayu ini ngono kuwi. Maksudnya pigio ke sana, pinjam ke tempat si fulan itu duit sejumlah ini. Ben ditolak maca alam nasroh. Kuwi numpak sepeda karo maca alam nasroh. Iya, Bang. Allahumma terus nanti tekan golek tekan lagi di didelok kau disenengi apa Kau langsung dikek duit. lho saya yakin bukan gara-gara alam nasroh yang tak wajah. gara-gara ini dikongkong sopo. wong kenal kenal iki karo bapak oh jelas iki kae 80 dienggo bayar wong kuwi saya ya mau metiki cara piye ngene iki duit orang duwe utang regone lipat tiga lipat dua mendingan Ya Allah, terus pulang orang ini saya tanya, "Pak, ini piye kok mbayari utang ki piye?" wong ning toko kono ki regane 1500 2000 malah dituku 5000 niku pripun, Pak? Waktu itu apa cerita? Kowe mudeng lah sedekah kasir. Mboten paham. <laughs> Cilik. Itu waktu itu saya masih gara-gara SD, SD ya. Kelas 6 atau kelas berapa itu. Waktu itu diterangkan sisa tiga ribu rupiah itu itu sedekah kasir. Di toko harganya ribu dong Nek dia dodol telung lima ngebu. Dia mau minta itu isin, Karena Rasul tidak menganjurkan orang minta-minta. Jadi dia menjual, jual barang ini regonya dipunjuli. Lah punjulan ini maksudnya butuh edek neng. Udah lagi. Nah, jadi kalau ada orang, misalnya ada orang datang tempat anda kebetulan orang itu butuh duit mungkin ngedol pulpen ini regone sepuluh ribu. Padahal ini kan ah, pulpen sepuluh mangatus untuk kula sepuluh ribu ojo kakak ngono lho Wis nek memang kowe yakin karo wong iku gak ono langsung 10.000, sisanya itu sudah pasir. Jadi menutup aibnya orang itu, dia tidak jadi minta, dia rumangsa dodol. Dan nek rumangsa bangga aku orang jalo, Aku ngedol lah gitu loh. Harga dirinya itu terangkat gara-gara sedekah sirmu mau. Itu termasuk sudah pasir. Paham ya? Ya weh, ngene anu ngono ngono Terus besok rene kape. HP ini pulpen saya harganya 200 ribu. Terus yang aku ngerti lah, gue sewu banget terus. 200 ribu biji loh. Habib kemarin menerangkan sudah kosong. <laughs> Habib tidak boleh. Ini Habib mengatakan begitu. Masa Habib mengingkari janjinya sendiri. Ya orang kaya ngono, drone. Kau ini ya dadi ya sing waras. Jadi ini ke, dulu tuh banyak orang waras, sekarang banyak yang tidak waras. Jadi biar ini orang iso curiga. Soalnya orang-orang itu tidak pantas dicurigai. Mau apik kabeh. Sekarang super curiga. Tapi iya. akhirnya orang lewat tek aja-aja iki gandake dhuwit iki. <laughs> Aja-aja ini lah. Hati-hati ya dadi wonge ya sing waras. Tetap kalau memang itu ya diberi sedekah itu kata kemarin kan sapa wae sing teko aja tolak ke ana ora ketang sak mampumu. Nasi dipisui guyu. Alhamdulillah. Berarti aku podo sing dicerita-ceritake ning buku wong wali-wali <laughs> nyeneng ketenan. Ayo pisuwono online Mas. Aku tak mesem ya ngene wae. Mesem terus ya. Kowe tak piye ya. Kayak sedekah germange puthok sego saiki regane piro? Ini sekarang dunia sudah ekonomi anu kok 5000 kok misuwo Mas sing enak Mas aku tak guyu. Soalnya saya lihat di buku-buku wali itu kalau ada orang sedekah ngamuk-ngamuk itu malah kon dongake. <laughs> ya. Kowe tak dongake mudah-mudahan lambemu ngono terus. Jadi aku iso sabar, kowe iso kaya ngono, kowe mlebu surga tak dongake gara-gara dongaku, aku iso mlebu surga gara-gara pisuanmu. Lho ngono Jadi kan dua-duanya surga. Sing bisa mlebu surga gara-gara didongake wong sing sabar, sing sabar iki iso sabar gara-gara pisuane wong wiso. Ngono to. Kok bisa iki piye nek Paham? Ya wis ngono kuwi. Dadi nek ana wong wiso-wiso ki aja mbok dongake neraka, dongakno surga pendek nek kuning surga. Kok tekan surga ketemu nek lho. Kok iso ketemu? Gara-gara dongaku, Mas. Lah kok iso mlebu ngene? Gara-gara aku sabar karo lambemu. <laughs> Dua-dua surga. Ajib lho Nah, ini kalau yang kan udah wajib, udah beranak sing padu. Nah, alhamdulillah malam ini berikut bidiba apa namanya Burda Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي Apakah karena mengingat seorang kekasih yang selalu namanya ada di dalam hati, selalu melekat di dalam hati yang dari daerah di Salam. Kamu menangis dengan tangisan yang bercampur dengan darah. أم هبت الريح من تلقاء كاذمة wa البرك في الظلماء من adh atau karena hembusan angin yang membawa aroma dari kekasih yang ada di daerah kadima atau kamu menangis karena sebab kilatan petir yang menggetarkan hatimu dan mencerminkan di situ ada gambaran kekasihmu ketika waktu gelap ada di daerah Ibom. Kemudian orang yang ditanya ini kan Imam Busiri ngomong sama dirinya sendiri. Berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian Imam Busiri mengingkari. Tidak. Saya tidak menangis karena itu. Saya tidak menangis karena cinta itu. Kemarin saya kemarin kami jelaskan bahwa menangis bahwa cinta tadi itu kalau disembunyikan diingkari itu biasanya cintanya mendalam betul. Kemudian mengingkari loh, kalau kamu mengingkari, fama li ainaika in kunta tufahama wa ma li qalbika in ya ini. Kalau kamu mengingkari cintamu, terus kenapa kedua air matamu tadi itu menangis dan seandainya kamu katakan kepada kedua matamu untuk berhenti daripada tangisannya, maka akan tambah deras dan tambah deras tangisannya. Dan kenapa juga hatimu? Kalau kamu mengingkari cintamu, kenapa? Kalau seandainya hatimu tadi itu engkau perintahkan untuk berhenti daripada mabuk cintanya, maka akan terus larut dalam mabuk cintanya. Nah, kemudian kali ini ayah sabu sabu. annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muqtarini apakah dia perhatikan Imam Busiri dari awal beliau menyatakan kamu kamu kamu sekarang Imam Busiri mengatakan dia. Nah ini termasuk daripada uh, ilmu lughah. Eh, tauhid min usul bila usul maksudnya adalah untuk membuat orang yang diajak bicara itu penasaran. Wah, cukup-cukup ini maksudnya adalah dirinya sendiri. Mungkin ini yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Atau siapa ya? Jadi dibuat penasaran oleh Imam Busiri. Makanya Imam Busiri dari kamu berubah menjadi di dia. Ayah sabu sabu. Ini Stephen mengingkari Jadi mengingkari. Apakah menyangka orang yang sudah mabuk dalam cintanya, dalam kerinduannya, annal hubba mungkatimun. Cintanya itu tersimpan. Cintanya itu tersembunyi. Tidak bisa. Dia orang yang dirindu tadi itu mengingkari daripada cintanya karena cintanya itu tidak tersembunyi. Ma baina munsajimin min wa mutarimi karena Kedua matanya terus mengalirkan air mata. Dan juga ini dan hatinya terus larut terus menyala di dalam hatinya tadi itu kecintaan, kerinduan kepada kekasihnya. Laulal hawa. Setelah diberikan bukti yang pertama, kemudian diberikan bukti yang kedua laulal hawa seandainya tidak ada cinta bukan karena cinta bukan karena kerinduan yang mendalam lam turid dam'an ala talalin kamu tidak akan menangis di atas sisa-sisa daripada bangunan ini makna yang pertama makna yang kedua adalah kamu tidak akan menangis ketika melihat sisa-sisa bangunan yang mana di situ di samping-samping situ di dekat situ ada seorang kekasihmu wala arikta li dzikril bani wal alami. Dan juga kalau seandainya kamu tidak ada, kamu tidak mencintainya, maka kamu tidak mungkin tidak tidur malam. Tidak mungkin kamu setiap hari tidak tidur karena mengingat ban dan alam. Apa itu ban, apa itu alam? Ada dua makna. Yang pertama, ban itu adalah pohon yang baunya wangi. Alam maknanya adalah gunung. Jadi kamu tidak mungkin kalau kamu tidak cinta, kamu tidak tidur malam karena kamu mengingat pohon yang ada di daerah kekasihmu atau pohon atau gunung yang ada di daerah kekasihmu. Kenapa sih kok beliau menyebutkan sampai tidak bisa tidur? Tidur itu sebabnya apa sih? Dokter lebih tahu ya. Cuman disebutkan juga oleh para ulama bahwa ngantuk itu atau tidur itu sebabnya adalah dari cairan yang ada dari lambung. Jadi ketika lambung itu ada isinya makanan, apalagi kalau kenyang, maka akan menguap ya. Wallahu alam dokter lebih paham. Cairan tadi itu akan naik ke otak. Sehingga otak tadi itu melemah dan sehingga mata tadi itu terpengaruh dengan otak tadi itu sehingga otak tadi itu memerintahkan mata tadi itu untuk mengantuk dan terus tidur. Makanya kita dilarang untuk makan uh, kenyang-kenyang atau banyak-banyak minum, terlalu banyak minum karena tadi itu. Nah, orang yang cinta, apalagi cintanya mendalam, maka panas daripada jiwanya. Jadi jiwanya yang panas tadi itu akan melupakan daripada makan akan melupakan daripada minumnya akan melupakan daripada tidurnya karena sudah full pikirannya otaknya tidak bisa lagi dimasuki oleh cairan tadi itu karena sudah full memikirkan tentang kekasihnya sallallahu alaihi nabi al hawa cinta itu ada tingkatannya paling rendahnya tingkat cinta itu istilahnya dalam bahasa Arab adalah hawa. Tadi itu yang disebutkan yang musyrik. Al-hawa. Naik lagi namanya alaqah. Jadi setelah hawa naik tingkat lagi alaqah. Setelah alaqah ish. Ya, sering kita dengar asyik atau isyq. Itu atasnya alaqah. Bustanul asyikin ya bisa juga. Bustanul asyikin. Setelah isyq Atasan lagi syagof Sering kita dengar dalam kusidah apalagi Pak Ali Habsyi. Setelah syagof paling atas lagi ada namanya syuaf. Ini jarang disebutkan karena sudah paling ujung sudah. Sudah paling pol cinta tadi itu kerinduan tadi itu namanya syuaf. Jadi itu tingkatan cinta tadi itu. Para ulama atau para syuara, para ahli syair, mereka berbeda pendapat. Cinta itu timbulnya dari mana? Apakah dari mata atau dari hati? Kebanyakan ahli syair menyatakan bahwa cinta itu walaupun adanya dan bakal bertambah ada di hati akan tetapi sebabnya pertama adalah mata. Ya, apalagi ke orang perempuan ya. Kalau ke Nabi Muhammad, kita melihat daripada sejarah beliau, melihat daripada sirah-sirah beliau, kosidah-kosidah beliau, pujian-pujian kepada beliau, maka dengan penglihatan kita tadi itu, atau kita melihat para ulama menjelaskan Nabi Muhammad dengan mata kita tadi itu akan timbul dalam dalam hati kita tadi itu kerinduan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad, dalilnya ulama yang menyatakan dari mata itu, makanya Nabi Muhammad itu melarang, mengharamkan seorang istri mensifati temannya kepada suaminya. Wah, temanku itu misalnya pakai bulu mata, pakai apa, cantik, matanya itu bulat apa misalnya. Itu haram hukumnya. Karena menyebabkan suaminya tadi itu memikirkan, membayangkan daripada teman istrinya tadi itu, haram hukumnya. Nabi Muhammad juga menyatakan perbuatan dosa kepada perempuan ini pertama kali adalah dari nazroh, dari penglihatan. Makanya para ahli syair itu menyatakan dari mata. Maka Nabi Muhammad bersabda, "An-nazrah sahmun min zihami syaitan." Faman tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Penglihatan kepada yang bukan mahramnya itu adalah panah dari panah-panah syaitan. Maka barang siapa yang meninggalkan penglihatan kepada yang bukan mahramnya, misalnya kalau tidak sengaja, pertama itu rezeki, ya. Nah, setelah tidak sengaja tadi itu, bukan sengaja yang pertama, tidak sengaja tadi itu, kemudian dia tadi itu meninggalkan penglihatannya tadi itu, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang mana bukan iman biasa, akan tetapi dia akan merasakan manisnya iman tersebut karena dia meninggalkan penglihatan kepada yang bukan mahramnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan bukti-bukti kamu masih belum cukup. Kamu mengingkari cintamu padahal saya sudah tunjukkan bukti-bukti yang banyak. Oke. Sekarang saya bawa saksi bahwa kamu betul-betul mencintainya. hubban? Bagaimana kamu bisa mengingkari cinta? Ba'dama syahidat bihi 'alaika udulud dam'i Padahal sudah ada saksi yang banyak sekali yaitu tetesan-tetesan air matamu dan juga penyakit-penyakit yang kau derita sebab cintamu. Engkau kurus sebab cintamu. Engkau tidak makan, tidak minum, tidak minum, tidak tidur. Semuanya itu tadi itu adalah saksi-saksi bahwa kamu adalah mencintainya. Tidak cukup saya di sini membawa saksi. Masih ada saksi yang lain. Wa athbatal wajdu khattai abratin wadanan al bahari ala khaddayka wal anami. Apakah kamu masih mengingkari? ketika kedua air mata kamu tadi itu memerah karena bercampur dengan darah. Kemudian pipi kamu itu gresek ya. Apa? Apa namanya? Bilo, kempong. Ya. Kempot di situ. Ya, pipi ini adalah gresek ya. Karena sebab cintanya. Badannya kurus, kemudian mukanya menguning. Ini semua adalah saksi bahwa kamu mencintainya. Kamu rindu kepadanya. Shallallahu alaihi Nabi. Wajdur adalah kesedihan yang ditimbulkan, yang muncul dari cinta. Tapi maksud Imam Buziri semua di sini adalah bukan kepada perempuan, akan tetapi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang ada hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Kalau salah satu daripada kalian mencintai kepada saudaranya, bukan cinta LGBT ya, mencintai karena Allah ya. Maka hendaknya dia mengumumkannya atau memberitahu kepada yang lain saya cinta kepada dia saya senang kepada dia maksudnya senang majlisan bareng ya senang ibadah bareng senang ngaji bareng maksudnya gitu karena Allah Taala ini berarti hadis ini bertentangan dong dengan Imam Busiri kenapa kok Imam Busiri kok tadi itu mengingkari mengingkari mengingkari cintanya tadi kepada Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad menyatakan kalau cinta kepada saudaranya apalagi Nabi Muhammad hendaknya dia meng Menyebarkannya, memberitahu kepada yang lain, mengumumkannya. Dijawab, ini yang membahas Ibn Azibah. Dia menjawab, itu kalau seandainya cinta tadi itu adalah cinta karena Allah. Yang tidak ada maksud yang lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda dengan sabda yang lain, dalam hadis yang lain, al-mutahabun fillah ala manabir min nur yaumil qiyamah yaubiduhumun Nanti orang-orang yang saling mencintai ya karena Allah, maka nanti di hari kiamat akan diberikan oleh Allah cahaya cahaya mimbar-mimbar dari yang dari diciptakan dari cahaya. Yang mana nanti walaupun para nabi akan iri kepada mereka karena mereka saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, mereka diberikan mimbar oleh Allah dari cahaya walaupun para anbiya juga iri kepada mereka. Ini cinta karena Allah. Tidak ada maksud tendensi yang lainnya. Nah, di sini berarti Imam Busiri adalah benar. Tidak salah, tidak salah karena tidak bisa kita hanya memandang satu hadis, tapi kita harus memandang hadis-hadis yang lain yang jumlahnya bah, banyak tadi itu. Nah, adapun cinta yang bercampur dengan syahwat pada perempuan misalnya, karena mungkin kecantikannya, bentuk tubuhnya dan seterusnya, maka diperinci. Jika dia menyembunyikan cintanya karena takut kepada Allah dan dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Taala. Enak dong. Cinta tapi dapat pahala. Bahkan Nabi Muhammad juga bersabda, "Man asyiqa wa katama wa affa, thumma mata mata syuhidan. Barang siapa yang rindu atau cinta kepada seseorang, kemudian menyembunyikan cintanya tadi itu pada perempuan tadi itu kepada yang bukan mahramnya tadi itu karena takut dosa dia tadi itu menjaga ifahnya supaya dia menjadi seorang yang afif, menjadi seorang yang terjaga daripada dosa. Terus kemudian belum kesampaian kawin, belum kesampaian nikah, kemudian dia meninggal. Maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Gara-gara cinta. Jadi cinta ini dalam agama nilainya tinggi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau seandainya cintanya tadi itu karena syahwat, kemudian dia pamerkan di sosmed, kemudian diceritakan kepada teman-temannya, cinta sama ini, cinta sama itu, maka dia adalah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, faedah dari bed. Ya, karena Imam Baijuri itu menyebutkan faedah-faedah dari setiap bed. Jadi bait-bait dari burdah ini mengandung makna dan mujarab. Dokter Dokter itu tidak bisa mengandalkan ilmunya dok Tapi dokter itu juga memakai pengalamannya Begitu juga para ulama Ulama itu tidak hanya memakai ilmunya, tapi ulama itu juga memakai tajribah, pengalamannya. Ketika dia misalnya banyak ulama kan apalagi toriko-toriko tadi itu. Oh, wirid. Misalnya wirid ini berapa kali maka kamu akan mendapatkan ini. Itu berarti dia sudah mencobanya dan berhasil. Makanya disebarkan kepada yang. Nah, Imam Bajuri juga begitu. Beliau tidak ngarang, jadi ngomong ini itu tidak ngarang. Jadi pengalaman daripada ulama bait-bait ini itu mujarab untuk yang saya sebutkan nanti, yang kami sebutkan nanti. Pertama amin tazakuri syuronim salami dua bait yang pertama. Itu adalah untuk kalau seandainya punya hewan ternak, angel kan dana nih, ya. Jadi digembalanya itu sulit. Maka nulis dua bait ini amin tazakuri syuronim dibisalami masjid anjaro bidami dua bait ini sampai EPN yang kedua ya maka ditulis kemudian diminumkan ya. Diminumkan jadi ditulis di gelas gitu. Kemudian dihapus tulisan tadi itu dengan air, kemudian diminumkan kepada hewan ternaknya, maka hewan ternak tadi itu insya Allah dengan izin Allah akan nurut. Gak angel meneh tanda nih. Ya. Kemudian baik kelima yang telah kita baca. Setelah dua bait yang pertama dari Fama li'ai fafahamata sampai tadi sebelum na'am Itu faedahnya adalah kalau curiga kepada istrinya bukan suudhan ya, ada bukti atau anak perempuannya atau siapapun daripada saudara-saudaranya yang perempuan tadi itu curiga. Ini misalnya pacaran anaknya, boncengan bareng sama orang lain atau bagaimana misalnya, maka ngambil jeruk, kulitnya jeruk, kemudian kulitnya jeruk ini dituliskan lima bait ini. Ya. Terus ketika orang yang dicurigai ini tidur, ditaruh di tangan kirinya. Kemudian menaruhkan kupingnya di mulutnya orang yang tidur ini. Didengarkan. Dengan izin Allah orang ini akan melindur ngomong saya tadi misalnya boncengan sama siapa ya. Misalnya, ya. yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya curiga kepada orang, misalnya kerabat kerjanya, wah kok kerjaanku kok rugi terus. Ama, misalnya mengamanahkan pekerjaannya kepada orang lain untuk menjaga tokonya misalnya, kok rugi terus. Jangan-jangan ini tidak amanah. Maka caranya bunuh kodok. Ya. Sebetulnya membunuh kodok ini makruh hukumnya. Tapi kalau karena hajat ya dalam fikih disebutkan kalau karena hajat tidak masalah. Jadi ambil kodok, ini sih, ya, kuliti. Ya, ini enggak jijik. Kemudian di kulit tadi itu dituliskan lima bait ini. Tapi setelah di sama lo ya. Kalau tidak disamak dosa nulis bait-bait Nabi kok ditulis di tempat yang najis kan gitu. Disamak dulu, kemudian dikalungkan di lehernya ketika dia tidur misalnya, bilang sama istrinya, ini nanti taruh di suamimu ketika tidur di lehernya. Ya. Maka saat itu juga ketika ditaruhkan di lehernya, insya Allah dengan izin Allah dia akan mengaku. Insya Allah dengan izin Allah. Sedikit cerita tentang kodok terakhir. Ya, ingat cerita saya. Kenapa kok kodok itu dimakruhkan dibunuh? Ini ceritanya zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke api itu ada dua binatang yang beda pendapat cicak sama kodok cicak itu nyebul-nyebul <laughs> nyebul-nyebul ya niatnya dia untuk supaya apinya ini lebih besar padahal nggak mungkin cicak kecil tidak pengaruh ditanya sama malaikat kamu kenapa kok nyebul-nyebul saya kepingin yang di dalam sini tersiksa. Nabi Ibrahim bersiksa, apinya sangat besar. Makanya disunahkan bunuh cicak, ketok cicak, pateni, pahala. Ya. Kemudian kodok, kodok ini ngambil air, kemudian menyemprotkan airnya tadi itu ke api. Tidak pengaruh, kodok kecil, apinya besar. Ditanya sama malaikat, kenapa kok kamu menyemprotkan air yang sedikit itu sebetulnya tidak tidak bakal bisa, mustahil kamu tadi itu memadamkan api tadi itu. Dikatakan saya niat kalau seandainya Allah itu nggak mungkin, jadi nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Walaupun sedikit seperti ini, kalau seandainya Allah mentakdirkan bisa padam, ya padam. Saya cuma niat. Jadi saya menanamkan niat saya, mudah-mudahan padam. Saya bantu Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim terselamatkan dari api dari api ini. Niatnya. Jadi karena niatnya, niatnya kodoknya tadi itu bagus, niatnya cicak tadi itu jelek akhirnya membunuh kodok tadi itu makro dilarang sama Nabi Muhammad cuma bukan dosa makro ya membunuh cicak pahala sunnah hukumnya karena kejadian di Nabi Ibrahim alaihis salam kurang lebihnya mohon maaf wal minkum sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin terakhir ya, cecak karo kodok iki malah enak-enak malah ketemu jejak <laughs> Alhamdulillah tadi orang yang bercinta terlihat daripada ciri-cirinya wajahnya ini tambah pucat kuning ini kuning pucat ya. karena tidak tidur tidak bisa tenang makan pun juga tidak nafsu itu ciri-ciri wong cinta Makanya tadi Imam Busiri begitu, mau ditutupi kaya apa tetap ketok. Lah awakmu nangis ngono terus, awakmu reso turu, awakmu pucet ngono ngomongnya orang cinta, ngapusin kowe. Nanti akhirnya ada pengakuannya, nanti yang berikutnya ada pengakuannya Imam Busiri. Tadi biasanya kenapa kok orang cinta tidak ngantuk? Iya, sebetulnya yang membuat ngantuk itu apa diantaranya yang Wong mermo kaya ngene iki akhir kene ora nutup orang yang dulu. Tuh. Ini kalau orang kena angin jadi si kuping ini, kuping yang penting sing gawe nganti kuping itu rugi kuping. itu motor, Akeh mau mendeleng ini tapi gini nih buka. Arep dijenguk dapatnya melek loh Aku melek tak kira wis turu. Rung iki cek cek cek buka. Kalau angin ini kena semua si semilir ini pek lah jam turu. Enak wong turu melek ini enak. Tidur mendeleng ini. Dikira-kira ora apa-apa turu. Memang hobi tidur tapi tidurnya rasa melek. Enak sih kayak ngono. Rasa ngurusi wong turu. <laughs> Jadi kalau dipikir orang tidur orang subhanallah. Anda lihat wong wong turu, mati wong turu. Jupuk ada pedang ini yang menengkap pasti bolak-balik kayak Apa kok rencana nanti tanggal jam 1 malam saya tak balik kanan Jam siji tak ngiri orang yang sing galak balik Gusti Allah. Ben lagi orang ora sumuk. Awak mungkin ngene terus, kuning ning mungkin iki Jadi kalau bisa Allah diwalik, uh bisa Allah. Bolak-balik uang sak donya orang keliru Gusti Allah. Ah coba gue kan balik ke sak sak mata gue mumet Ayo munggahmu dua adalah anakmu dua dua, anak sisi yang isor. Balik ke sing dhuwur sak kene. sih balik ke sing ini. lu subhanallah. Allah tidak tidak mumet, tidak sumpek, tidak anu bolak balik wa nukallibu dadal yani ashabul kahfi Gus kami Kafi atas tahun nek turu. Wong lara saiki ning rumah sakit nek tidur gini terus, maaf Bu, itu kalau bisa bapaknya itu diangkat sedikit begini nanti tiap hari pagi dikipasi. Nanti ndak blonyoh kene nek. Gara-gara ibu supaya nanti dikipasi supaya nanti ndak bosok. 300 bos, 9 tahun turu. <laughs> Sing bolak-balik awake dhewe terus wengi kesel luar biasa. Iki 300 tahun tidur seger. Aja nah, bahwa kowe turu seminggu ora melek. Nek ora tangi kaya wedhus niku. Wis ora matamu ning ndi kene ya lah. So, tidur itu malam kau kesuwen turu barang itu di badan gak enak. Jadi Allah wis ngatur luar biasa. Kowe turu oh, nganti jam ini tahun melek oh, melek kowe oh, turu lagi ke subuh melek oh. Ngono kuwi sampai seperti itu diatur karo sing kuasa. Bab turu. Wong ngecinta cinta kan sing turun Ini tidak tidur itu mikir ke kanjeng Nabi, turun ratu-ratu ora turu tapi WhatsAppan terus nganti isu. Lah padha wae, padha setane. Nah, iya, ini mikir kanjeng Nabi. Kenapa kamu kok pucat? Wah, saya memikir agama ini adalah <laughs> agama apa? Salat subuh ora, malah nek wis cedak subuh malah turun Setan iblis Cinta itu biasanya dari mata turun ke hati. Itulah lagunya ini orang Indonesia. Dari mata turun ke hati. Ya memang benar. Tapi ada cinta yang dari cerita. Cinta dari cerita. Walaupun nanti ujungnya itu ya dari mata. Saya misalnya melihat Habib Umar bin Habib. Terus kebayang sampai kekasih kita Rasul Muhammad SAW. Dari mata. Bisa juga mungkin saya tidak melihat beliau tapi mendengarkan cerita Rasulullah. Orang pernah ketemu Rasul. Tidak pernah ketemu Rasul karena ceritanya indah, indah, indah, indah. Itu orang jadi timbul rasa rindu. Timbul rasa rindu. Kita dapat cerita misalnya di sana ada taman begini, ya, begini. Nanti taman ulu Sebelah dia. itu saya kesana. Ceritanya para ulama cerita ke kajian Nabi. Seperti Maulid Syibtu Durar. لا يقول ولا يفعل إلا معروفا مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه وشعره بين الجمر ini sifat-sifat anunya apa namanya tubuh Rasulullah akhlak Rasulullah diceritakan rindu kepingin ketemu karena indah jadi orang itu selalu mencari keindahan keindahan itu ada yang indah. Satu mata kita tertuju kepada yang terindah. Yang terindah itu Muhammad SAW. Dunia sak milik bedene delok api api misalnya. Di tengah-tengah situ ada cuk lu. Sopo Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti terindah. Itu Imam Busiri ya. Ya masalah tadi amaliyah iki rasa mbok amal kebaik malah malah padu Gue enak uang turu bagai kulit jeruk ke ngopo ya <laughs> Malah nesu ngenteni nglindur malah orang ngindur juga kapluk pleng gue Kuwi kan. arep ke apa? Misalnya ngene kan is, hewan aja ditulis ya ke banyu, ke hewan hewane manut. Wis awake dhewe lak duwe hewan-hewan kan ning omah. Hewan sapa, Beb? Bocah sing dikongkon salat kangelan lak termasuk kewan. Anak yang disuruh salat gak mau itu kewan. Lah itu tulisan oh, no anakmu baik rasa pedus Lah pedus sang nurut masuk anakmu rasa nurut. Nah, ya, tulisan, tulisan enggon piring ini terus kana banyu, ayo nih. Sadi Bustanul Asyikin. Bahwa bait satu sama dua itu kalau ditulis diumbek ya kewan kewannya jadi manut. Lah aku ki dilalah dua wong kaya kue ngungkuli kewan. soalnya orang sholat orang ibadah gini. Ombenen. Ampun to Pak, ombenen. Nah, pun pun boten sah kula unjuk Pak, insyaallah kula salat terus tidak akan. Nah, berarti ya kabel. Urung diombe malah wis kabel. <laughs> ya, itu amalan-amalan silahkan amalan. Soalnya banyak orang sekarang ini angelan diurusi. Ini juga diantaranya tadi sudah dilakoni. Sama-sama jadi bajuri. Alhamdulillah lah kita nek mau melu ya, semoga. Cuman kita ini apa bajuri juga dulu. Kita ki ilmu kita itu kan ndi oh, solat kita orang kaya beliau, ibadah kita lagi sing nulis apa? Sing nulis solat subuh ora ibadah ora nulis. Malah waktu ngamuk. Lho kok malah tambah ngamuk sebab wedhuse mudeng sing nulis mau orang solat. apa? Kalau el pesuta wedhuse iki. Banyu apa drul lagi kowe masih tak kapyokke sirahmu gue sholat ora ibadah ora kok nulis ya Imam Bajuri Masya Allah mau ibadah kan tangannya beda ada satu cerita ada seorang ajudan meniru bosi. <laughs> lah ada seorang kiai kiai itu ini ada orang datang minta minta tombol ditulis ke jimat ya jimat loh dilebokkan yang banyu tapi semua atas kehendak Allah ya bukan kehendaknya penggandaan duit gue Bukan, ini ini betul. Lah, si ajudan ini mudeng. Nek kiai ini nulis cuma huruf wau ngono. Wau bukan tok cemplunge nggon banyu wis sidane bacane Fatihah tok. Dikon ngombe ndelok. Ana lara apa? Wau cemplunge nang. Lah kebetulan enek wong lara teko ning kono, bose kebetulan Pak Kiainya kebetulan pergi ndak ada. Lah ajudannya ini Anjing apa dah Mas? Putra kula niki sakit. Oh, ini iya. Pura-pura mlebu. Mlebu njupuk kertas ditusi wau ngono. Wau cemplungke pocoke Fatihah gakke. Mulih tambah loro. Iki balik naik Mas. Pripun? Kula jenggot bagi kalih anu, kalih bos jenengan, kalih Pak Yai ini. Pak Yai Assalamualaikum. Lah pripun kula niki dugi nyuwun toya kalih jenengan malah anak kula niku tambah nakal, tambah loro, tambah niki. Lha sapa sing gawe? Lah, mboten jenengan ta Pak ya? Mboten. Saya tidak ada waktu itu. Ndi kertas juga kaya apa? Didelok kertasnya iki beda iki tulisane sapa? Tulisanku ki bau ku iso goyang. Delok tulisan bau ku iso joget ning kertas kuwi. Kuwi waune, kuwi waune sodron kuwi mah. Pakai wong saiki kan kadang melu-melu to. Nek anak kiai ini ngelakoni apa wis melu eh sapa ngerti lah iso waras. Jelas ni orang waras malah kita geger Kalau bukan bidangnya itu jangan mikut-mikut. Eh. Jadi itu tadi masalah amalan satu dua itu mak diubek jarane weduse apa PTA, monggo. Yang satu sampai lima lima kulit tidak <laughs> nangkep tidak isaku eh, rada cici kon nguliti sisan. mana digantung ke sisan wong sing durung. Wis nesu. Aja buat niru. Ini tajuri beda karo sapa Ya beda. Ah, coba tiru nek jenengan tiru bukan ini bukan salah, ini tidak salah. Insyaallah benar karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. sisi orang golek kodok Melayu aku senter ngene. <laughs> Golek kodho ya ya ya. Swiki ngono lah Jadi tidak ada guys, baby ini makan kodok sisan. Jadi cecak karo kodok tadi terakhir ceritanya nek nek iki. itu itu jadi setan sama kodoai setan ini ya setan karo wong apik. Setan ini tidak peduli berhasil atau tidak berhasil sing wis ikhtiar setan ini. Aku ke wong-wong kuwi tak rusaki orang sore-sore apa-apa sing penting aku tak ikhtiar seperti sejak tadi. Wong geni tak mulai gede. Ya iso gede kapan gede nih? ke cecaknya cecake ini sepiro ini merasa aku susah, begitu pula tadi kodok ini tak sak tetes yang menurutnya ceritanya tempatnya Gus Karim cerit, juga banyak cirit nah, kapan padamnya mau oh, sak cerit sak cerit ini tapi waktu ditanya kenapa? Ya memang tidak apa-apa. Saya sadrit cerit yang penting saya susah, Saya termasuk orang yang sudah ikhtiar. Jadi wong apik. Lah kowe iki ora salat. Kenapa? Ngenteni khusyuk. Lah kapan khusyuk mau ora salat-salat? Mosok kalah karo kodok cerit-cerit mau sapa ngerti nek mati. Lho sapa ngerti ya orang senajan kalau mboten sakit khusyuk, saya ikhtiar. kau ni kepingin dari khusyuk, masalah gua khusyuk orang khusyuk terserah Allah. Allah tidak pernah Allah selalu memerintahkan kita untuk mencari ikhtiarnya itu tadi hasilnya tidak penting ya. Eh, bismillah insyaallah ketemu cinta. Jadi wong lanang-lanang wedok-wedok entuk tresnanan entuk. Boleh, tapi jangan ditunjukkan. Aja coba lanjutin, ya. disimpan. Sapa ngerti hurung kawin wis mati kowe. Ya mati syahid nih mlebu mlebu surga. Lu kenapa kamu mati? Mati saya karena menahan cinta untuk tidak berbuat maksiat gara-gara cinta. Wis kemeropok aku kepingin ketemu wong tak tubuh, tapi bismillah bismillah ditahan. Delalah harap nyemplung kalen. Ya Dut lah syahid eh. Syahid yang mati syahid Telah meninggal dunia dengan syahid Kenapa? Gara-gara Arab nguyak wang wedok orang sido Belum <laughs> kalah. Alhamdulillah Maksudnya ngoyak wang wedok itu dia tidak mau ngejar orang wedok jadi sampai dia tuh menahan, menahan, menahan Ojo nganti aku maksiat, ojo nganti aku anu Ditahan Nah waktu menahan itu termasuk salah satu ganjaran yang besar Cah nom nom, jangan khawatir senajan kowe nafsu nafsumu gedhe kaya ngono kuwi nek mbok tahan terus wis to jadi dadi paling hebat sak donya tapi nek mbok culke ya kaya jarang kaya jarang nafsu mbok culke nafsu itu harus pengendalinya ya jarang itu kita jadi kita ini mengendalikan nafsu ya jadi kita numpak jarang jarang ini nafsu nih mbok ayo ke kanan kiri aja ya, nanti mbok los lah nek los ya ucul kabeh. Tapi masa muda kan penting tapi sekali waktu kan. Sopo sih ngomong orang untuk pacaran itu. Bagaimana caranya pacaran secara Islam? Pacaran cara Islam itu ojo ojo hubungan belas. Nah terus bisa ditahan. Seneng kalau orang wedok kuwi kongkonan bapakmu. Tulung kerjaan pulang ya. Hmm, kasih anak minum. Jadi Nahan ditahan tadi. Pacaran Islam adakah? Maksudnya kan ada sekarang ini masalah ta'aruf. Eh mudengah cah nom nom. Ta'aruf itu bukan saling mengertinya itu mengerti terus marani dijak goncangan bareng dites. <laughs> Wih di ta'aruf wih setan pada setan ta'aruf itu apa? Video antara orang laki apa perempuan sama perempuan wong tuane melihat didelok cocok apa ora ora kowe Malah kadang ya wong saiki kan lucu to. Ngene nduk, kira-kira kuwi si jenggot kuwi cocok ora karo kowe. Aja mbok yani sik coba. Jangan mlaku sik. Engko jangan ngobrol sik. Kira-kira jenggot iki wonge galak ora? Ya jenggot dijak ngono seneng. Assalamualaikum Pak Jenggot. Ayo kita jalan-jalan Saya traktir. Wes bismillah. Lama kelamaan ya ketahuan elek. Nah kalau sudah belum nikah aja berani berbuat begitu, bar nikah kue ya ditinggal pasti golek wong wedok liya. Mesti. Nggih. Okay. nom sing sabar. Tak dongake matimu syahid kabeh. Maksudnya matimu syahid, syahid itu syahid sing liane orang syahid gara-gara menahan cinta. Syahid menahan cinta malah orang kawin-kawin mati kabeh mesakir ya. Ya. Lah itu lain yang insyaallah. Tahanan tahanan wis bismillah paling wis kaya ngono kuwi lah. Ora nek bedane. Mbok hayalke kaya apa wis padha wae. Ya, tidak ada bedanya. Sebagaimana ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas itu istrinya pernah digoda sama wong lanang-lanang kampung Ini cerita dari Kiai Syaroni Kudus. Digoda wong lanang-lanang. Akhirnya istrinya bilang, "Papa, <laughs> ya, Jangan biar ini papa bawa apa ya, Pak diganggu orang di kampung pak. Ayo nang bujur ayo disuci dia. Oh kata aku nas gampang sekilah sesuatu tak rambung ini. Panggil bangsa kampung kabeh subuh makan cicak pengajian. Ayo sekarang guna wah cerita ngalor ngidul rampung. Mari kita makan makanan yang berwarna merah. Mangan kabeh. di pohon. ini ternyata gedok. Pohon gepuk lho. Gedhok megelange. Bisa alhamdulillah. Lah ceritanya aku nawas malam ini. Mari kita makan yang berwarna biru, ayo yang berwarna hijau. Pangan. Wah ini? modele rok bentuke api ini. iki. Dirasake padha ketuke. Wah iki piye kok sapa ngerti sih nomor telur ini mbok beda Jurune iwak itu. Jurune daging kambing sing dicacah enak iki. cerita critane aku nawas terakhir yang warna kuning. Model itu nempluk api. Wah rayap tuh Puhum meneh, getuk meneh. Terakhir Abu Nawas delok raine wong-wong kuwi mau kabeh. Kenapa kalian kok kelihatannya agak heran agak ini? Kenapa? Ah, ini tiga beda tapi rasanya sama. Eh, uh, bujuku karo yang yang ngono. <laughs> bojoku memang ketok luwih hayu nempluk, bujumu kurus garing kayak mau tadi nganti dikatakan pipine jeglong apa kempot ngene kemput padha jadi ya tadi kan padha wae kuning ijo ki lak padha to bentuknya beda-beda rasanya sama kemudian jerun ya. <laughs> Amabaruk alaika mabaruk Mabaruk al mabaruk مبروك مبروك dari majelis dikir dan solawat Ar-Risalah pada hari Kamis tanggal 6 Oktober besok malam Ba'dal Isyak di Pondok Pesantren Al-Qur'ani Az-Zayadi akan diadakan majelis solawat dan dikir Ar-Risalah yang insya Allah doa haji pembacaan doa haji oleh Haji Ahmad Alamul Huda mauidah oleh anak saya Umar Maulid Al-Barjanji Habibmu Habib Fahmi dan Gus Karim Gus Ahmad serta para romo-romo kiai yang lain diharap kehadirannya malam Jumat besok di Pondok Al-Qur'ani. Yeah. Mari kita tutup dengan doa semoga Allah mengabulkan semua hajat kita dan mengampuni semua dosa kita dan Allah memudahkan ke depan kita dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya dan kita tergolong hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang selamat dunia dan akhiratnya. Semoga semua yang hadir ini dan yang mengikuti acara ini dimanapun berada, Kobul hajatnya, sembuh penyakitnya, mudah semua kesulitannya, dan mudah pula rezeki yang banyak halal berkah manfaat dunia wal akhirah dan insyaallah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah di di dalam insyaallah di waktu yang sangat dekat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kenikmatan dunia dan akhirat dan kelak kumpul bersama Nabi Muhammad dan bersama Imam Muhammad Al-Busiri bisiril Fatihah يا ربنا اعترفنا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدادة الصحبه في البدء والتناهي تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah kunduripun derakan sugeng insyaallah di bulan ini kalender Ahbabul Mustafa sudah bisa beredar. Di bulan ini insyaallah kalender Ahbabul Mustafa tidak dipungut biaya, cuman kon bayar. Yo, biaya tidak dipungut, cuman bayar. Regane kira beb, ya wallahu alam saya tidak tahu. Nanti insya Allah bulan ini sudah sudah ada itu kalender Ahbabul Mustafa. Dan insya Allah diharap kehadirannya malam kemis yang akan datang Siapapun yang mau nikah bareng-bareng dengan ayo tak nikah ke kabeh Wong santus sisa ayo bismillah Ya yang penting enek waline ya ada maharnya, ada saksinya, nek saksi jelas enek insyaallah. Alhamdulillah sini Mas Ranto juga ada Alhamdulillah Masya Allah jadi saksi Ustaz Ansori Alhamdulillah jadi Ansori Semarang juga Gus Makai Mudrik nih Masya Allah Setiap awal bulan Mudah-mudahan terus beliau-beliau ini diberi kemampuan Keselamatan Tuhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh